Juga akhwat yang ada di belakang saya yang masih terdengar suara obrolan dan recetnya anak-anak. Juga para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM yang langsung dipancarkan dari Cilenyi ataupun yang menyimak melalui gelombang 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya juga radio-radio lain di Lampung As-Sunnah Cirebon dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini secara langsung Azanillahu wa iyyakum semoga Allah memuliakan kita semua dalam kesempatan seperti sekarang ini. Seperti yang tadi diungkapkan bahwa daurah yang sekarang merupakan daurah jilid ketiga dengan tema kiat-kiat menggapai istiqomah setelah kita melakukan atau menyelenggarakan daurah dengan tema yang sama pada jilid pertama dan jilid kedua dan karena materi yang dibahas cukup panjang maka kita jadikan daurah ini menjadi beberapa jilid dan sekarang jilid ketiga dan belum tentu ini jilid terakhir. Adapun yang akan kita bahas pada poin sekarang adalah mawatinus sabat. Tempat-tempat atau momen-momen atau keadaan-keadaan yang mengharuskan kita istiqamah. Itu makna dari mawatinus sabat. Ada beberapa momen yang momen ini pasti kita alami selama kita hidup. Tidak bisa dihindari momen ini begitu krusial, begitu kritis yang apabila seseorang tidak istiqamah dalam momen-momen tersebut dia akan tergelincir ke jurang kebinasaan dia akan jauh dari keselamatan yang akibatnya dia akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan tidak hanya di dunia bahkan sampai ke akhirat. Oleh karena itulah maka sikap istiqamah sangat-sangat-sangat ditekankan pada momen-momen tersebut. Momen apakah itu? Nah, ini ada beberapa poin dan saya tidak yakin keseluruhan poin yang akan kita jelaskan ini bisa terbahas secara tuntas. Momen pertama adalah as-sabatu fil fitan. Tegar di tengah gelombang fitnah. Di antara penyebab berubahnya hati manusia adalah fitnah. Apabila hati terkena fitnah baik, fitnah tersebut berupa kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, atau fitnah tersebut berupa yang sebaliknya, penderitaan, kanyeri, kaperi, maka orang tersebut tidak akan bisa bersikap istiqamah kecuali orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh ilmu dan dimakmurkan oleh iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Karena hati ini disebut hati karena dia sering berubah-rubah. Sering berubah-rubah dalam bahasa Arab disebut taqallub. Dari taqallub inilah kemudian lahir istilah al-qalb. Qalb itu hati. Sumial qalb qalban li litaqallubihi. Hati itu disebut qalb karena sering taqallub. Taqallub itu artinya berubah-ubah mudah berubah oleh situasi, mudah berubah oleh kejadian, mudah berubah oleh apapun yang teralami oleh si pemilik hati tersebut. Dan salah satu yang bisa merubah keadaan hati dari baik kepada buruk, dari iman kepada yang sebaliknya, dari benar kepada salah, itu adalah fitnah-fitnah yang pasti teralami oleh setiap manusia yang tidak akan ada seorang pun yang selamat dari fitnah ini kecuali orang-orang yang bisa istiqamah tegar di atas kebenar kebenaran sekalipun fitnah menerjang dengan sangat garang apa yang dimaksud dengan fitnah dan apa saja jenis-jenis fitnah dan bagaimana caranya agar kita bisa tegar di atas kebenaran di tengah gelombang fitnah tersebut. Kita akan mulai pembahasan dengan ta'rif atau definisi fitnah secara bahasa. Asal makna fitnah adalah idkhalul an-nar. Ini dijelaskan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran Asal makna fitnah adalah memasukkan emas ke dalam api. Untuk apa? Agar dikeluarkan kemurnian dari emas tersebut dan terpisahkan dari materi-materi logam selain emas. Mungkin ada campuran logam-logam lainnya. Itu dipisahkan. Mana emas, mana logam lain. Nah proses dibakarnya emas untuk dipisahkan dari unsur-unsur logam lainnya itu disebut fitnah. Yang kemudian wastu'mila fi idkhalin fi idkhalil insan annar. Kemudian fitnah ini digunakan sebagai istilah untuk dimasukkannya seorang manusia ke dalam api neraka. Fitnah memiliki beberapa makna secara bahasa. Fitnah bisa berarti ujian. Fitnah bisa berarti juga penyesatan. Fitnah bisa berarti juga syirik. Fitnah bisa berarti juga kufur. Fitnah bisa berarti juga azab. Sebagai contoh, Pertama, makna fitnah dengan arti kufur. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ndaklah Orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menyimpang dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama ini. Dia akan diberi dua sanksi dunia dan akhirat. Di dunianya akan ditimpa fitnah, di akhiratnya akan ditimpa azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, jangan menganggap bahwa penyimpangan dari sunnah Rasul yang dilakukan oleh seseorang itu hanya beresiko ditolaknya amalan yang menyimpang tersebut bukan hanya sampai di sana bahwa itu iya iya benar akan ditolak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu ditolak. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, itu ditolak. Tapi bukan hanya sampai di sana, tapi diberi dua sanksi dunia akhirat. Di dunianya akan diberi fitnah, di akhiratnya akan ditimpa azab berdasarkan ayat ini surah An-Nur ayat 63. Timbul pertanyaan, apa yang disebut fitnah yang Allah akan berikan kepada orang yang menyimpang dari sunnah Rasul tersebut dalam beragama ini? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran yang kemudian dikenal dengan sebutan Tafsir At-Tabari beliau menyatakan al fitnatu hahuna al kufru fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah kekufuran maksudnya hendaklah orang yang menyimpang dari sunnah rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa kekufuran karena kebidahan yang dilakukan ini di dunia loh Au yusibahum adzabun alim atau nanti di akhirat akan ditimpa adab yang sangat pedih. Berkata Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah ketika menjelaskan makna antusibahum fitnah. Orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu akan ditimpa fitnah ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'atin Makna ditimpa fitnah yaitu fitnah yang masuk ke dalam hati mereka berupa kekufuran, kemunafikan dan kebidahan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Rukun Al-Azim yang disebut atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu makna fitnah yang pertama adalah kufur atau nifak atau kebidahan. Maknanya orang yang menyimpang dari sunnah Rasul di dunianya orang itu akan semakin disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena kebidahannya disesatkan kepada kemunafikan, kebidahan yang lain dan kepada kekufuran sebagai puncak kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah makna fitnah yang pertama. Kedua, makna fitnah yang kedua adalah syirik syirik bahasa Arab ya bukan bahasa Sunda syirik bahasa Arab maknanya beribadah kepada selain Allah selain beribadah kepada Allah kepada Allah beribadah tapi kepada selain Allah juga ibadah itu syirik orangnya disebut musyrik salah satu makna fitnah adalah perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah dalam hal ibadah. Apa dalilnya? Ayat mana yang menggunakan kata-kata fitnah dengan makna syirik? Banyak. Salah satunya bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mulai ayat 191 sampai 194. Allah berfirman, kepada kaum muslimin ketika menghadapi orang-orang kafir. Apa kata Allah? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين kata Allah dan perangilah mereka perangilah orang-orang kafir di mana saja kalian temui mereka dan usir mereka dari tempat yang dulu mereka mengusir kalian dari tempat itu. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ayat ini sering disalah fahami, sering disalah artikan. Al ashadu min al qatli sering diartikan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tapi fitnah di sini diartikan lain. Diartikan fitnah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda dan dalam bahasa Indonesia fitnah itu maknanya adalah menjatuhkan orang lain dengan cara menyebarkan aib-aib yang sebenarnya tidak ada aib itu pada diri orang itu gitu ya. Orang itu dermawan, baik kita katakan si anu muni pelit banget ya. Nah, gitu kan itu apa? Fitnah. Atau umpamanya orang itu selagi ada di masjid ngaji gitu baca Quran, kita sebarkan. Orang itu saya lihat kemarin ada di diskotik. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Fitnah. Dalam bahasa Arab itu bukan fitnah. Itu disebutnya apa? Buhtan. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah. Yaitu membicarakan kejelekan orang lain padahal kejelekan itu tidak terdapat dalam orang tersebut. Itu buhtan. Sebagaimana hadis Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabat, Atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa itu ghibah? Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi menyatakan ghibah itu adalah ka akhaka bima yakra. Di ghibah itu engkau menceritakan kejelekan saudaramu yang apabila saudaramu mendengar dia tidak suka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya katakan tentang kejelekan dia itu sesuai dengan fakta?" Sesuai dengan kenyataan. Memang benar dia teh begitu gitu ya. Apa kata Nabi SAW? kalau perkataanmu tentang kejelekan dia itu se se se sesuai fakta, benar sesuai dengan kenyataan, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau apa yang kamu katakan tidak sesuai fakta, tidak sesuai kenyataan, bahat tahu kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Nah, buhtan ini bahasa kitanya fitnah. Bahasa Arabnya buhtan. Tapi ayat yang menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka artikan fitnah di sini fitnah dengan makna buhtan. Enggak, salah. Kalau fitnah dengan makna buhtan lebih kecil dosanya daripada membunuh. Coba memfitnah dengan membunuh gede mana dosanya? Gede membunuh dong. Kalau membunuh memati, kalau difitnah makan enggak. Paling sakit hati aja, gitu ya. Lalu fitnah di sini apa maknanya? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir yang dimaksud di fitnah di sinilah perbuatan syirik. Sehingga makna wal fitnatu asyaddu minal qatli artinya syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Juga ayat wa qatiluhum hatta la takuna fitnah itu ayat 193 dari surah Al-Baqarah. Wa qatiluhum dan perangi mereka. Perangi orang-orang musyrik. Hatta la takunu fitnah sehingga tidak ada lagi fitnah. Nah, ini maksud fitnah di sini syirik. Perangi orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi perbuatan syirik wa yakuna dinu kulluhu lillah dan agama ini semuanya hanya milik Allah. Penghambaan peribadatan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa makna fitnah di sini artinya syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Inilah makna fitnah yang kedua. Makna fitnah yang ketiga adalah idlal. Idlal itu menyesatkan orang lain. Dirinya sesat, lalu dia mendakwahkan kesesatan. Itu idlal namanya. Membuat orang lain terbawa-bawa sesat. Nah idlal termasuk salah satu jenis atau makna fitnah Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Kata Allah, Huwa alladhi anzala alaika al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Kata Allah, Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab kepadamu. Yang dimaksud Alkitab di siapa Quran. Kepadamu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu hai Muhammad. Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah umul kitab. Dan ada juga ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ibtigha'al fitnah hanya karena untuk mencari fitnah wabtigha'a ta'wili dan hanya untuk mencari takwilnya wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah padahal tidak ada orang yang mengetahui takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min 'indi rabbina Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata, kami semuanya beriman kepada ini, kepada ayat-ayat mutasyabihat ini, semuanya datang dari sisi Allah, dari sisi Rabb kami. Berkata al hafid Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ibtigha al-fitnah. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mencari fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Kata Al Imam Ibnu Katsir ay al idlalu li atba'ihim ihaman lahum annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil Qur'an wa huwa hujjatun alaihim wala lahum. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir mereka mengikuti ayat yang mutasyabih untuk mencari fitnah maksudnya untuk menyesatkan para pengikutnya tapi mengesankan kepada para pengikutnya bahwa mereka berhujah dengan Al-Quran untuk memperkuat kebidahannya. Para Al-Quran itu justru membantah kebidahan itu dan bukan memperkuat kebidahan mereka. Betapa banyaknya orang menebar syubhat kebidahan. Lalu dikokohkan, dikuatkan dengan Al-Quranul Karim. Banyak, banyak, banyak banget yang seperti ini. Sebagai contoh ya, contoh. Di bidang akidah nih, di bidang tauhid nih. Ada orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Lalu dia perkuat omongan itu dengan ayat Al-Quran. Allah menyatakan, وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Yang dimaksud mereka di sini manusia. Allah menyertai seluruh manusia. Padahal manusia di mana-mana juga ada. Kalau manusia di mana-mana ada dan Allah menyertai semua mereka berarti Allah ada di mana-mana kan gitu ya. Kayak yang logis. Dan ini berarti memperkuat kebidahan dengan ayat-ayat Al-Quran. Didengar oleh orang awam. Oh benar ya yang ngomongnya kiai yang ngomongnya ustaz diungkapkan di masjid dalam rangka ceramah diperkuat dengan ayat dengan hadis maka pasti langsung masuk ke orang awam oh benar ya Allah teh ada di mana-mana di mana sih letak kesalahan itu letak kesalahannya pertama Ungkapan Allah ada di mana-mana yang menunjukkan keberadaan Allah ini bertolak belakang dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan Allah itu ada di mana? Di atas aras Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah itu istiwa di atas ars. Huwal khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thummas tawa alal ars ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Kemudian setelah beres penciptaan itu Allah istiwa tegak di atas arus Walaupun Allah tegak di atas ars, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit dan Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi ayat ini menunjukkan keberadaan Allah ada di arash. Amin tumang fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Nabi bersabda bertanya kepada seorang jariah, hamba sahaya yang akan di, dibebaskan, dites dulu, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab Allahu fisam Allah ada di langit. Wa man anak. Lalu siapa aku? Dia menjawab anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada si pemilik hamba saya ini, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang mukmin hanya dengan meyakini Allah di atas langit. Itu keberadaan Allah. Allah itu ada di atas langit. Di mana di atas langitnya? Di atas ars. Apa yang sedang Allah lakukan di atas ars? Istiwa, tegak. Dengan kaifiat tegak yang khusus bagi Allah yang tidak sama dengan cara tegaknya makhluk manapun di alam jagat raya ini. Nah, ini menunjukkan kalau Allah ada di atas langit, di atas aras, Allah itu tidak di, tidak di mana-mana, di seluruh sudah. Kalau begitu apa yang dimaksud Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada? Maknanya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah serba meliputi semuanya. Itu secara umum. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, bersabar, innallaha ma'asabirin, innallaha ma'al mutaqin, Allah menyertai orang sabar, Allah menyertai orang takwa. Makna menyertai di sana melindungi, menolong, menguatkan, mengokohkan, memantapkan dan seterusnya. Terlebih nilai bahaya dari ucapan bahwa Allah ada di mana-mana sebagai penjabaran dari akidah wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu keyakinan bahwa Allah itu menyatu dengan diri makhluk, manunggal dengan makhluk. Allah ada di hati setiap manusia, Allah ada di tiang ini, Allah ada di pohon, Allah ada di batu, Allah ada di mana-mana. Dan ini sebuah akidah yang sangat berbahaya yang sejak dulu sudah ada dan difonis kesatannya oleh para ulama kemudian tokoh yang mengungkapkan hal itu yaitu Al-Hallaj difonis hukuman mati karena bahaya yang ditimbulkannya terhadap akidah umat bisa rusak akidah umat karena hal itu nah ini contoh idlal idlal itu apa? idlal itu penyesatan dirinya sesat kesesatannya dia ekspos dia dakwahkan, dia tularkan kepada yang lain dan inilah yang disebut fitnah apalagi ditunjang dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah makna fitnah yang ketiga. Keempat, makna fitnah yang selanjutnya adalah al-wuqu fil ma'asi terjerumus ke dalam kemaksiatan. Setiap maksiat adalah fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Kata Allah, Yunadunahum alam nakum ma'akum Qalu bala Walakinnakum Fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Kata Allah tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di akhirat nanti berteriak tuh kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Hadid sebelum ayat itu dikatakan yauma yaqulul munafiquna wal wal munafiqatu lil ladzina amanu naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berteriak berkata kepada orang-orang yang beriman tunggu kami naktabis min nurikum kami ikut kepada cahaya kalian. Dikatakan irji'u wara'akum faltabisu nura. Kalian tetap di sana di belakang, kembali ke belakang cari cahayamu sendiri. Jadi tidak diizinkan oleh orang-orang beriman untuk ikut numpang nebeng cahaya orang yang beriman. Di akhirat itu orang beriman punya cahaya, terang atau redupnya cahaya itu sesuai dengan kadar iman mereka masing-masing. Lebih kuat iman, lebih hebat cahaya terangnya nanti. Orang-orang munafik, cahaya itu selain remang-remam juga sering parem, reprai, reprai kayak gitu ya. Akhirnya kata orang munafik kepada orang beriman, "Tunggu, kami ikut, kami nebeng pada cahayamu." Ditolak. Berkatalah orang-orang munafik yunadunahu mereka berteriak kepada orang-orang beriman alam nakum makum bukankah kami dulu bersama-sama kalian ketika di dunia Orang-orang munafik itu gaul bareng sama orang-orang beriman Sholat ikut sholat gitu ya Saum ikut saum Tapi mereka menyembunyikan hasad dengki dan niat buruknya di dalam hati yang hanya Allah yang tahu kemudian Allah bukakan melalui wahyunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang beriman? Bala, benar. Dulu kalian bersama kami ketika di dunia. Walakinnakum fatantum angfusakum Tapi dulu kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa makna kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'du salaf ay fatantum anfusakum bil wal ma'asi wasyahawat. Kalian memfitnah diri-diri sendiri artinya kalian tenggelam dalam kelezatan dunia, dalam maksiat, dalam syahwat. Ke masjid suka, Bermaksiat juga suka. Ibadah osok bareng-bareng sama orang yang beriman. Tapi ketika bermaksiat tentu saja mereka lakukan itu di belakang orang-orang yang beriman. Watarabbastum dan kalian menunggu kehancuran kami. Menunggu kesempatan dalam kesempitan, menggunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah ternyata makna fatantum angfusakum kalian telah menjerumuskan diri kalian sedalam fitnah dulu ketika di dunia maknanya tenggelam dalam kelezatan dunia dengan kemaksiatan, dengan syahwat. Dan ini menunjukkan kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa salah satu makna fitnah adalah terjerumusnya seseorang ke dalam kenikmatan dunia yang bermau, bermau maksiat syahwat dan dosa-dosa yang lainnya inilah makna yang keempat kelima makna fitnah yang kelima adalah azab Allah berfirman innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq ini surah Al-Buruj ayat yang ke-10 Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang fatanu yang memfitnah memfitnah siapa al-mu'minina wal mu'minat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan semalam yatubu kemudian mereka tidak tobat falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik bagi mereka azab jahannam dan azab api yang sangat membakar Nah, yang dimaksud memfitnah di sana kata al Imam Al-Tabari maksudnya azabu. Innal ladzina azabul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan mukminat mendolimi mereka, menyiksa secara fisik dan psikis, mereka akan memperoleh azab jahanam dan azab yang sangat membakar. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah berfirman, Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu dan takutlah kalian kepada apa? Fitnatan. Kepada suatu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasa Fitnah ini tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, Wattaqullah. Apa yang dimaksud fitnah di sana? Fitnah di sana azab. Takutlah kamu kepada azab. Yang apabila azab ini dari Allah sudah datang, tidak hanya khusus orang-orang yang dolim saja yang kena dengan azab ini, orang soleh, orang beriman, orang bertakwa yang ada di tempat itu kena juga tuh dengan azab itu. Oleh karena itulah lahir wajib kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar mencegah kemungkaran dalam rangka membendung turunnya azab oleh karena itu para ahli maksiat para ahli kemungkaran walaupun kemungkaran yang dilakukannya di dunia tidak merugikan orang lain seperti berjudi seperti mabuk seperti berzina kan hanya dirinya yang rugi itu ya lalu dinasihati oleh orang-orang yang beriman jangan mabuk dong jangan judi dong jangan zina dong apa yang mereka jawab ini kan urusan kami uang-uang kami badan-badan kami gitu ya yang rugi kami kalian mah tidak tidak terugikan sama sekali gitu ya. Jangan usil dong. Kami berjudi bukan menggunakan uang kalian. Kami mabuk tidak mengganggu kalian. Mabuknya di tempatnya, di gedung tersendiri gitu ya. Uang-uang kami mabuknya tidak mengganggu kalian. Kami juga berzina itu bukan dengan istri kalian, putri-putri kalian dan tidak menggunakan uang kalian gitu ya usil amat kan gitu rata-rata ya kita jawab kata siapa kemaksiatan kalian tidak merugikan kami merugikan nambah kerjaan nambah kewajiban apa nambah kerugian nambah kerjaan dan nambah uh, apa namanya kewajiban tadi lahirlah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar apa sih kerugiannya kalau kita diemah sebodoh amat yang judi-judi mereka, yang zina-zina mereka, yang mabuk-mabuk mereka asal tidak mengganggu kita aja sebodoh amat. Apa itu tidak rugi? Rugi. Apa ruginya? Di saat Allah menurunkan azab karena kemaksiatan mereka berupa bencana alam, berupa gempa, berupa banjir, berupa tsunami, berupa angin topan dan yang sejenisnya, apakah yang terkena dengan semuanya itu hanya orang-orang yang bermaksiat semata-mata? Enggak, semuanya kena. Orang beriman juga kena. Makanya pernah Nabi SAW mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar dengan dua kelompok manusia yang sama-sama nunggang perahu. Perahu itu ada dua tempat, satu di atas di dek, satu lagi di bawahnya ya. Yang di bawah, kalau mau ngambil air harus ke atas. Pertama ribet, capek. Kedua, mengganggu orang yang ada di atas. Dalam rangka pertama, tidak capek. Kedua, tidak mengganggu orang di atas. Kata mereka, kita bolongin aja perahu yuk kita bolongin, tinggal airnya kita ambil gitu ya. Disangkanya begitu dibolongin, airnya itu tetap di sono, gitu nggak akan masuk kecuali kalau kita siup. Disangkanya begitu ya. Semuanya sepakat yang ada di bawah. Yuk yuk kita bolongin. Yang di atas tahu bahwa di bawah ini akan dibolongin. Awat sudah ribut deui di belakang saya persis Ikhwan mahara rusu gitu ya Ada yang husu mendengarkan Ada yang husu menyimak Ada yang husu memperhatikan nah, Semuanya bagus Kalau ahwat ada yang ribut Walaupun banyak yang husu Yang atas tahu Apa yang harus mereka lakukan Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Ah nggak mau ribut lah biarkan aja itu daerah-daerah mereka sendiri kalau dibiarkan apa yang terjadi dibolongin bocor air masuk ke dalam tenggelam mati bareng semuanya itu resikonya tuh kalau mendiamkan orang-orang yang ada di bawah ketika mau ngebolongin perahu tenggelam semuanya mati semuanya itu pilihan pertama Pilihan kedua harus dilarang. Dengan resiko apa coba? Ribut. Sebab yang di bawah yang dilarang itu nggak akan langsung nurut. Ini kan daerah kami, daerah kalian di atas kan gitu ya. Kita masing-masing saja. Kami kan tidak mengganggu kalian. Terserah kami mau dibolongin, mau dibakar. Ini dan daerah kami. Nah begitu. Akhirnya apa yang terjadi? ribut. Ting, mana yang harus dipilih oleh orang yang ada di atas? Mending gak mau ribut, diam tapi tenggelam semuanya dan mati semuanya atau mending dicarek, dilarang, dicegah dengan resiko ribut. Tapi selamat. Kalau ribut kan paling bonjot-bonjot. Paling luka-luka dikit tapi nggak akan sampai mati dan akhirnya semuanya selamat gitu ya. Nah tentu saja orang yang berakal lebih memilih yang kedua Mending ribut asal selamat semuanya Syukur-syukur ketika dilarang lalu diterangkan Eh kalau ini dibolongin kita akan tenggelam air masuk tenggelam mati semua Syukur-syukur pas dijelasin begitu mereka ngerti akhirnya oh mangut-mangut iya Akhirnya damai Akhirnya ada solusi bagaimana kami nih air ah gampang kita kirim saja dari atas dari atas diduk air kemudian nanti dikucurin ke bawah pakai ember gimana aja itu masalah teknis lah ada aja solusi itulah gambaran tentang amar ma'ruf nahi munkar kalau tidak begitu maka azab Allah turun dan azab ini oleh Al-Qur'an disebut dengan ungkapan fitnah sehingga salah satu makna fitnah adalah azab yang keenam Makna fitnah yang keenam lah ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Fitnah bisa bermakna ujian atau cobaan atau gangguan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Alif Lam Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum difitnah. Yang dimaksud difitnah di sana adalah belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Yang dimaksud memfitnah di sini menguji mereka. Al-Quran dalam ayat yang lain diantaranya umpamanya surah Al-Anfal ayat yang ke-28 Allah berfirman Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah Wa annallaha indahu ajrun azim Ketahuilah Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Ujian. Inilah beberapa makna dari fitnah. Ada fitnah yang paling berbahaya bagi manusia. Bahaya dianggap paling berbahaya karena menimbulkan resiko yang paling besar. Dan resiko yang paling besar tiada lain adalah mengalami penderitaan yang abadi di akhirat nanti berupa masuknya ke dalam neraka. Apa fitnah yang berisiko seperti itu? Yaitu fitnah agama fitnah agama yang berupa syubhat-syubhat yang mengakibatkan orang yang terkena syubhat tersebut memiliki pemahaman yang menyebabkan dia bisa kafir keluar dari Islam atau terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan kaqat illailil madlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum munculnya satu fitnah. Beberapa fitnah, fitanun. Sebelum munculnya beberapa fitnah, seperti potongan malam atau penggalan malam yang sangat gelap gulita. Pada zaman munculnya fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari seseorang mukmin tapi sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Atau sore harinya dia mukmin tapi pagi harinya keesokan harinya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kehidupan duniawi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan ayat ini. Eh hadis ini. Kata beliau, makna hadis al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mali shaliha qabla ta'dhiruha qabla ta'dhuriha والانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكس وهذا لأدم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم kata Imam An-Nawawi makna hadis ini adalah dorongan anjuran untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum kita terhalang untuk melakukan amal soleh tersebut Sebelum kita tersibukkan dari amal soleh karena munculnya fitnah yang menyibukkan kita. Yang saking hebatnya fitnah digambarkan oleh Nabi SAW dengan sepenggal malam yang gelap gulita tidak ada cahaya bulan sama sekali Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu kedahsyatan akibat yang ditimbulkan oleh fitnah itu, yaitu pagi hari seseorang mukmin sore harinya sudah kafir atau sebaliknya, saking dahsyatnya fitnah seseorang berubah keyakinannya hanya dalam satu hari yang sama. Fitnah apa itu? Itu fitnah tersebarnya syubhat pemahaman-pemahaman yang batil tentang ajaran Islam. Menggunakan ayat, menggunakan hadis untuk memanipulasi akidah kaum muslimin. Sehingga orang awam karena di, di, dikuatkan oleh ayat, dikuatkan oleh hadis yang ngomongnya bergelar profesor doktor Tentu saja mereka percaya tanpa disadari bahwa itu adalah kekeliruan. Sehingga dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya Kitabul Fitan dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam silsilah hadis as-sahihah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda takunu fitanun ala abwabiha du'atun ilan nar fa in tamutu wa anta adin ala jiddi syajarah khairul laka min an tattabi'a hadam minhum coba bayangkan akan muncul beberapa fitnah di atas pintu-pintu fitnah itu ada dai-dai yang menyeru mengajak ke dalam neraka. Yang dimaksud dai yang mengajak ke dalam neraka. Pertama yang sudah jelas gamblang mengajak kepada kemaksiatan. Walaupun tahu itu maksiat, orang lebih banyak ikut tuh. Karena dalam semua kemaksiatan ada unsur kesenangan. Ada unsur kebahagiaan, ada unsur kegembiraan, kemaksiatan dalam bentuk umpamanya hura-hura dalam bentuk mabuk-mabukan, dalam bentuk perzinahan dan dalam bentuk yang seperti itu. Itu diikuti. Coba kita lihat acara pengajian seperti ini diadakan di masjid yang tidak terlalu besar. Tidak penuh, masih banyak yang kosong adalah. Habis coba kalau umpamanya mengadakan acara dangdutan. Diadakan di alun-alun atau di lapangan sepak bola. Ada nggak yang datang? Bukan ada, penuh walaupun bayar. Dengan resiko berdesak-desakan, resiko terinjak-injak, mati juga kayaknya syahid tuh menurut mereka. Daya tarik undangan kepada kemaksiatan lebih besar daripada daya tarik undangan kepada ketaatan. Kalau ngaji seperti ini pertama gratis. Kedua tidak harus berdesak-desakan. Ketiga sambil duduk kalau yang nonton dangdutan kan sambil berdiri ya. Keempatnya kadang-kadang saya nggak tahu untuk sekarang ada konsumsi. Kelimanya ada ya, ada konsumsi gratis. Minum, ada. Kelimanya ada door price nanti. Tapi dibanding penonton ke acara dangdutan, wah sepersepuluhnya juga nggak ada tuh. Itu pertama, aduat ilannar. Kedua, aduat ilanar adalah orang yang mengajak kepada kebid'ahan, kepada perbuatan syirik dan kufur. Tentu saja kalau mengajak kepada kebid'ahan tidak diiming-imingi dengan kesenangan. Tapi diiming-imingi atau diperkuat dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dalilnya benar Quran dan hadis yang salah apa? Istidlalnya. Penerapan dari dalil itu yang keliru. Penjabaran dan penjelasan dari dalil itu yang keliru. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tamutu wa anta adin ala jiddi syajarah khairul laka min an tattabi'a minhum." kalau kamu mati dalam keadaan kamu sambil menggigit akar-akar pohon, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mengikuti salah seorang di antara mereka. Daripada mengikuti para ahli bid'ah yang mengada-adakan amalan dalam agama tanpa dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Atanil lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah qala ahsibuhu fil manam qala ya Muhammad idza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa أَرَدْتَ aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ini nih saking nabi takutnya terkena dengan fitnah beliau lebih baik minta mati kepada Allah daripada terkena dengan fitnah yang tadi kata Ibnu Abbas nabi bersabda Tadi malam Allah datang kepadaku dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Ini dalam mimpi. Nabi SAW mimpi bertemu dengan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Dan mimpi Rasul SAW apa? Wahyu. Beda dengan mimpi kita. Berkatalah Allah dalam mimpinya, Hei Muhammad, apabila engkau sholat, Nah ini coba antum hafalkan doa ini, baca dalam sholat. Dalam sujud, sujud yang mana aja, sujud awal, tengah, akhir. Ya, boleh dibaca doa ini. Atau menjelang salam, sebelum salam, seusai kita membaca doa tasyahud akhir, lalu kita umpamanya masih ada waktu, tidak tergesa-gesa mau berdoa, baca doa ini. Kata Allah, hai Muhammad, apabila engkau sholat, Baca doa ini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. As'aluka aku meminta kepadamu fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, watarkal munkarat, dan meninggalkan segala jenis kemungkaran, wahubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadikal fitnah dan apabila engkau ya Allah menghendaki fitnah, menghendaki fitnah atas hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, cabut nyawaku kepadamu tanpa terfitnah dengan fitnah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juga oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan hadis ini sahih sebagaimana kesoyannya dijelaskan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga bisa dilihat dalam kitab Sahih Al-Jami. Inilah fitnah yang paling berbahaya yaitu fitnah terhadap agama ini yang menyebabkan agama kita berubah. Keyakinan kita melenceng, dipenuhi, dicampur dengan kebidahan di bidang akidah, yang akibatnya kita terjerumus ke dalam murka dan azab Allah sampai ke akhirat nanti. Terus bagaimana cara yang benar dalam menghadapi fitnah agar kita bisa beristiqamah. Nah ini inti dari materi kita pada hari ini yang tadi baru mukaddimah. Bila fitnah menimpa seorang muslim Tidak ada cara terbaik yang harus dilakukan oleh seorang mukmin untuk menghadapi fitnah itu kecuali berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya dengan cara berkonsultasi mengkonsultasikan masalah itu dengan orang yang faham tentang kitab dan sunnah Jangan coba-coba menghadapi fitnah dengan langsung otak kita yang tidak faham ilmu tafsir, tidak memahami hadis, tidak faham bahasa Arab, lalu kebodohan kita itu kita jadikan sebagai alat untuk memahami Quran hadis, untuk menghadapi fitnah itu. Nanti keliru loh. Sampai ada orang yang pernah mengemukakan suatu pendapat tentang sebuah ayat kepada saya. Ustaz, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Saya bilang keliru itu. Kata siapa yang uh, ayat itu begini? Kata saya. Anti ini memang mufassiroh apa? Ahli tafsir? Bukan, saya mah jangankan ahli tafsir. Bahasa Arab juga nggak ngerti. Tajwid juga masih belajar. Masih belajar tajwid, bahasa Arab nggak ngerti, tapi berani menafsirkan ayat. Sebab begini Ustaz, saya saum Daud, saya baca Al-Quran sehari tamat satu juz, saya tahajud tidak pernah lewat. Seusai saya tahajud jam tiga setengah empat gitu, hati itu rasanya dekat dengan Allah. Saya buka Al-Quran, saya baca terjemahannya. Dalam hati ini saya berdoa kepada ya Allah bimbing saya dalam memahami ayat ini. Lalu saya baca, lalu saya fahami. Lahirlah pemahaman tadi. Jadi dia merasa diri bersih, hatinya dekat dengan Allah, lalu itu dijadikan bekal, dijadikan pertimbangan untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasul. Saya bilang, andai semua hal bisa difahami dengan kebersihan hati, Nggak perlu ada ilmu, nggak perlu ada ilmu tafsir, nggak perlu ada ilmu hadis, nggak perlu ada ilmu ini dan ilmu itu. Itu pertama. Kedua, orang yang hatinya bersih dekat dengan Allah seharusnya mestinya makin takut kalau-kalau pemahaman dia tentang ayat itu salah gitu ya, bukan makin berani. Lalu saya kemukakan beberapa ucapan para sahabat, para ulama yang menyatakan Siapa orang yang memahami kitab Allah dengan ro'yu, dengan perasaan tanpa ilmu itu susah. Itu eh, hendaklah siap-siap menempati tempatnya di dalam neraka. Siapa orang yang memahami kitab Allah tanpa ilmu, tanpa bimbingan orang berilmu, maka gurunya setan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi banyak orang yang merasa Al-Quran sudah diterjemahkan, hadis-hadis sudah diterjemahkan, merasa itu cukup untuk difahami secara langsung. Dan ini berbahaya. Kalau memang cukup dengan demikian, nggak perlu ada ulama, nggak perlu ada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, nggak perlu. Untuk apa? Adanya ulama, adanya kitab tafsir, ada kitab hadis menunjukkan bahwa segala sesuatu wajib difahami berdasarkan ilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Jadi fahami atau hadapi seluruh masalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan orang yang faham tentang Quran Sunnah itu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah pun berfirman ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ayo orang-orang beriman Taatilah oleh kalian Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Mentaati Allah, mentaati Rasul jelas nggak perlu diterangkan lagi ya. Lalu apa yang dimaksud dengan mentaati ulil amri? Siapa itu ulil amri? Ulil amri adalah orang yang mengurus, menata, mengatur, memilih seluruh urusan dunia kita. Seluruh urusan dunia kita diatur dimanage oleh orang tersebut. Itulah ulil amri. Mau rela mau tidak wajib ditaati untuk urusan dunia. Dan untuk urusan akhirat yang menjadi rujukan adalah orang yang ahli tentang masalah keakhiratanlah para ulama. Dulu sosok ulil amri menyatu dalam satu figur khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya dia pemimpin, ya dia ulama. Ulil amri dalam masalah dunia adalah pemerintah. Ulil amri dalam masalah agama adalah ulama. Dulu ulil amri itu pasti ulama. Sehingga ulil amri bukan hanya faham tentang Islam, tapi juga sudah mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan dirinya, Lalu diaplikasikan juga Islam itu di dalam pemerintahan kepada rakyat yang dipimpinnya, pimpinnya. Maka wajib taat. Baik dalam urusan dunia ataupun akhirat kepada ulil amri itu wajib taat. Maka ketika zaman berubah, ada ulama nggak bisa mimpin, ada yang bisa mimpin nggak ngerti Islam, berpisahlah sosok ulil amri menjadi dua sosok. Umara dan ulama, dua-duanya ulil amri. Maka dalam urusan dunia wajib kita taat kepada ulil amri dan mentaatinya adalah pengamalan dari ayat ini dan bernilai ibadah. Dalam urusan-urusan yang tidak diatur oleh agama, taati ulil amri. Ulil amri umpoy menetapkan wajibnya punya KTP, wajibnya punya SIM, wajibnya punya paspor kalau mau ke luar negeri, wajibnya punya ija, eh, surat nikah kalau mau menikah dan seterusnya. Ikuti. Kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu kuning jangan diserobot, siap-siap. Kalau lampu hijau jangan berhenti, maju. Kalau ada letter S jangan berhenti dan seterusnya mentaati itu mentaati ulil amri dan hukumnya wajib berdasarkan ayat ini kalau di negara-negara kafir di Eropa, di Jepang dan seterusnya ya itu negara kafir warga itu begitu disiplin terhadap aturan lalu lintas tengah malam sepi lampu merah nggak berani nabrak tuh nggak berani nabrak intinya memang bukan karena apa bager bukan tapi takut aja, takut apa? Takut didenda. Begitu lampu merah ditabrak, langsung ada blitz ngaburinyai. Di foto tuh. Besoknya langsung ada surat tagihan tilang. Anda tadi malam melanggar lampu merah nih buktinya fotonya didenda sekian. Langsung di debit dari kartu kreditnya. Di sana setiap warga negara wajib punya kartu kredit. Langsung di debit, nggak bisa mengelak lagi. Kalau sering melanggar lampu merah bisa-bisa uangnya habis itu. Karena takut uangnya berkurang mereka berdisiplin. Karena takut rugi dalam urusan dunia. Kalau di Indonesia kan nggak ada yang gitu-gituan kan. Mau siang mau malam kalau nggak ada polisi tabrak aja itu. Karena apa? Karena nggak takut. Nggak takut dunia, nggak takut akhirat gitu ya. Kalau seorang muslim mentaati semua aturan itu atas perintah Allah wa ulil amri minkum melaksanakan ayat ini. Mau ada polisi mau tidak saya laksanakan ayat ini. Itu bernilai pahala. Kalau melanggarnya itu dosa. Dan dosa kerugian kita di akhirat nanti. Tapi bukankah ulil amri di sana dikatakan minkum? Minkum di sini siapa? Apakah mingkum orang-orang yang beriman? Iya, orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau imannya fasik? Nah, iman di sana adalah mutlakul iman bukan al-imanul mutlak. Mutlakul iman itu maknanya adalah asal dia memiliki keimanan sekecil apapun dan ditunjukkan dalam bentuk sholat, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk melakukan beberapa kewajiban. Walaupun dalam urusan-urusan lain dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu mutlakul iman. Kalau al iman mutlak iman yang sempurna tidak ada dosa sedikit pun itu nggak ada itu selain Nabi saw. Apakah Abu Bakar, Umar, Uthman tidak ada dosa? Ada dosa. Tidak ada kesalahan? Ada kesalahan. Apakah ketika dia melakukan kesalahan itu bukan ulil amri yang wajib ditaati lagi? Tetap wajib ditaati lagi. Oleh karena itulah maka asal dia muslim maka dia ulil amri kita Walaupun dalam yang lain-lain dia melakukan dosa-dosa besar. Walaupun dia umpamanya mencuri, walaupun dia umpamanya mabuk, walaupun umpamanya dia berjudi, berzina dan seterusnya, selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, selama itu dia tetap muslim dan dalam masalah-masalah yang benarnya tetap dia wajib untuk kita taati. Kecuali kalau dia memerintahkan yang buruk yang keliru maka tidak boleh ditaati. Nah, berdasarkan hal itulah maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku telah meninggalkan kalian di atas ajaran yang sangat jelas. Saking jelasnya malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari hal ini setelah aku kecuali dia akan binasa. Oleh karena itu berkata Imam Az-Zuhri al iqtisamu bis sunnah najatun. Berpegang teguh kepada sunnah adalah najah keselamatan. Itulah manhaj yang benar ketika kita menghadapi berbagai macam fitnah tersebut. Nah, sekarang kita akan merinci jenis-jenis fitnah yang pasti akan kita alami dan pasti akan kita hadapi dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Agar kita bisa istiqamah. Kita akan mulai dari fitnah dunia terlebih dahulu. Fitnah dunia yang pertama adalah fitnah tulma, fitnah harta. Ada dua fitnah harta. Pertama kekayaan, kedua kemiskinan. Adapun fitnah kekayaan Allah menjadikan harta sebagai perhiasan di alam dunia ini. Lalu Allah menjelaskan ada yang jauh lebih baik dari harta, yaitu keabadian amal soleh. Coba lihat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik pula ganjarannya. Kenapa disebut keabadian amal soleh? Karena amal soleh bersifat abadi. Maksudnya pahala yang dihasilkan dari amal soleh itu terus ternikmati di akhirat sepanjang masa tanpa ada ujung dari masa tersebut. Adapun dunia tidak abadi. Dunia ini akan hancur, binasa dan fana. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati alma." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah bagi umatku adalah harta. Apa saja bentuk-bentuk fitnah yang berkaitan dengan harta dan bagaimana solusinya? Pertama, harta bisa menimbulkan fitnah berupa al-insyighalu bihi an menyibukkan diri kita dari ibadah dari zikir, dari sholat, dari ngaji, dari amal soleh. Kita disibukkan. Coba lihat fenomena realita yang ada. Kebanyakan waktu ikhwan ahwat jadi mahasiswa dan mahasiswi, rajin tuh ngajinya tuh. Di mana ada pengajian dikejar. Sampai-sampai hampir DO. Untuk kejar pengajian beres kuliah, lulus, dapat kerja. Masih ngaji enggak? Jarang itu. Sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan hartanya, sibuk dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya demi segepok rupiah. Makanya ketika masih bujang dia rajin ibadah tahajud tiap malam, saum minimal Senin Kamis, Al-Quran setiap hari gitu dibaca selalu sampai sebulan tamat, dua bulan tamat, hafalan banyak gitu ya. Ada kursus bahasa Arab dimanapun dikejar dan bahasa Arabnya bagus. Eh setelah lulus kuliah lalu dapat pekerjaan yang bagus, maka jangankan nambah hafalan-hafalan yang ada pun banyak lupa. Tahajud jangankan tahajud Sholat lima waktu aja yang selama ini dipelihara di awal waktu Berjamaah bersama imam jadi banyak kedodoran Itu menunjukkan bahwa harta itu menyibukkan kita dari ibadah Karena Allah sudah wanti-wanti Lihat Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Hai orang-orang yang beriman Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Siapa yang berbuat demikian maka sungguh dia telah rugi Di sini ada banyak kisah contoh orang yang awalnya dia rajin ibadah setelah banyak harta menjadi menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Tapi karena sempitnya waktu kisah itu tidak bisa kita ceritakan. Ininya inilah bentuk fitnah yang pertama. Bentuk fitnah yang kedua adalah Arya fil infak Ria ketika berinfak Tidak semua orang seperti itu Banyak orang yang menyadari setelah dia banyak harta, banyak kekayaan Disibukkan oleh harta kekayaannya tidak bisa ngaji lagi Ibadahnya tidak seintensif dulu Tapi dia masih ingin memiliki peran di dalam dakwah Akhirnya dia infak atau sodak. Ada bentuk fitnah di sini yaitu mungkin ria. Dan banyak ayat dan hadis yang menjelaskan masalah ini tapi terbatasnya waktu menyebabkan saya tidak bisa menjelaskan. Ketiga, bakhil dengan hartanya. Keempat, fitnah dari harta adalah bangga dan sombong dengan hartanya. Dan yang kelima di antara fitnah yang muncul dari harta adalah menginfakkan hartanya atau membelanjakan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang Allah haramkan. Diberikanlah umpamanya hal-hal yang secara syari haram untuk dibeli. Dipakailah harta itu untuk hura-hura. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas dengan hartanya yang bisa melalaikan dia dari ibadah. Adapun Bentuk yang keenam dari fitnah harta adalah mencari harta dengan cara yang Allah haramkan. Dengan cara riba, menyuap, mencuri atau menipu atau cara-cara lain yang Allah haramkan. Setidaknya ada beberapa bahaya dari harta yang diharamkan. Bahaya pertama, tertolaknya doa orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang banyak safar, kumal, dekil, and dekucel, dia ulurkan kedua tangannya ke langit, lalu berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tapi makanannya haram, minumnya, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi barang-barang yang haram maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan Bahaya kedua dari harta yang haram adalah hisab. Sebuah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umri fi ma'afnah wa an ilmi fi ma fa'al wa an malih min aina wa fi ma anfaqahu wa an jismi ablah tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat sebelum dia ditanya tentang pertama umurnya untuk ama untuk apa umur itu dihabiskan kedua tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak Ketiga tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan untuk apa harta itu digunakan. Dan yang keempat nah, tentang jasadnya dipergunakan untuk apa selama hidup. Jadi kita lihat empat hal ini ditanya. Seluruhnya hanya dari satu pertanyaan. Untuk apa itu digunakan? Kecuali harta ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana harta itu didapat? yang kedua untuk apa harta tersebut dipergunakan inilah yang berkaitan dengan fitnah kekayaan adapun yang berkaitan dengan fitnah kemiskinan adalah pertama tidak sabarnya orang tersebut mengalami kemiskinan yang sedang dialaminya berupa mengeluh tidak ridha protes kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan ya Allah saya suka salat, suka saum, suka ibadah, tapi kenapa saya tidak pernah terlepas dari kemiskinan sementara orang-orang kafir atau orang muslim yang ahli maksiat tidak pernah ibadah, hartanya begitu melimpah dia mengukur kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu dengan harta. Itu kekeliruan. Padahal itu ujian bagi dia. Fitnah kedua yang bisa lahir dari kemiskinan adalah terdorongnya dia untuk melakukan upaya mendapatkan harta dengan cara yang haram karena himpitan ekonomi dia jadi mencopet, mencuri, menipu. Kalau para wanita karena himpitan ekonomi jual diri menjerumuskan dirinya ke dalam perzinahan akhirnya seluruh harta yang didapatnya adalah haram Para ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui ras, lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man iqtata'a haqqam ri'im muslim bi yamini faqad aujaballahu an nar wa harrama alaihi al-jannah Siapa orang yang bersumpah untuk mengambil hak seorang muslim umpamanya dengan mengklaim barang itu milik saya demi Allah padahal milik orang itu tapi dia ambil dengan tipu muslihat tertentu ketika berperkara dia bersumpah demi Allah ini milik saya maka Allah wajibkan bagi orang itu neraka dan Allah haramkan baginya surga Faqala lahu rajulun maka berkatalah bertanyalah seorang laki-laki wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah walaupun barang yang diambil itu sesuatu yang sangat ringan sangat enteng sangat murah ya Rasulullah Beliau menjawab wa in kana qadiban min arak walaupun yang diambil hanya seutas tali Tali berapa sih gitu ya harganya seribu rupiah juga mungkin walaupun hanya gitu diambil tetap itu akan menyebabkan sanksi Allah terhadap orang tersebut inilah fitnah yang kedua dari kemiskinan mendorong orang itu untuk melakukan ikhtiar yang diharamkan untuk memperoleh harta ketiga Fitnah ketiga yang muncul adalah iraqati ma'il Nah, ini idiomin, ini ungkapan dalam bahasa Arab. Iraqati ma'il waji itu hanya mengalirkan air wajah. Itu secara bahasa eh, secara lugah seperti tapi maknanya adalah uh, apa namanya me, merengek atau berekspresi dengan ekspresi kesulitan agar orang lain kasihan sambil menadahkan tangan meminta pemberian dengan kata lain mengemis dan kadang meminta kepada manusia secara memaksa dan orang yang seperti ini walaupun keadaannya betul fakir betul miskin kalau meminta secara memaksa kata Allah nggak berhak dia untuk diberi Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273 Lil fuqara'il ladhina uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم kata Allah Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Dia tidak bisa berusaha untuk mencari nafkah di muka bumi. Karena terikat di jalan Allah, dia kerjanya jihad. Ada jihad langsung pergi, ada jihad langsung pergi. Termasuk di antaranya orang yang tulabul ilm. Para pencari ilmu. Dia ingin mencari ilmu, tapi nggak punya uang. Ayo berinfaklah ke orang-orang seperti Agar manfaatnya itu jadi jariah bagi kita loh. Nanti uang yang kita berikan dipakai untuk belajar, belajar, belajar. Lalu dia berilmu, lalu dia sebarkan ilmunya. Kita akan kebagian pahala dari nanti dakwah yang dia lakukan. Nah orang yang seperti ini masih banyak para tulabul ilm yang semangat mencari ilmunya tinggi kecerdasannya juga lumayan punya tapi nggak punya harta. Ini harus mengusik perasaan para dermawan tuh. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Banyak ikhwan ataupun akhwat yang nelpon ke saya, Ustaz, mohon solusi, mohon nasihat gimana. Anak tuh ingin belajar. Tapi orang tua saya nggak mampu membiayai saya. Kalau saya kerja nggak bisa belajar, kalau belajar nggak bisa mencari uang, gimana? Itu banyak. Intinya dengan bahasa tolong carikan orang tua asuh, gitulah intinya. Alhamdulillah ada satu dua, tapi tidak sampai dari dengan lima orang. Satu orang bisa membiayai dua orang atau tiga orang, gitu ya. Nggak pernah ada yang sampai membiayai lima orang. Tapi lumayan daripada lumayan. Itu lumayan daripada tidak ada sama sekali. Nah, kita salurkan kepada orang-orang seperti itu. Akhirnya terbantulah orang itu. Kata Allah, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak mampu berusaha mencari di muka bumi. Ya Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka itu kaya karena selalu memelihara diri dari minta-minta. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta kepada manusia secara memaksa. Ta'rifuhum bisimahum, engkau mengenal mereka dari raut wajah mereka. Orang seperti ini yang harus dibantu. Tapi kalau orang yang meminta umpamanya sekedar untuk makan hari itu, ada pahala tapi tidak menjadi pahala yang jariah yang mengalir terus menerus loh. Karena saat itu dikasih, saat itu diberikan makanan, saat itu dimakan, hari itu juga keluar lagi, sudah beres. Tapi kalau kepada para tulabul ilm, insya Allah maslahatnya jauh lebih banyak dan banyak meminta kepada manusia akhirnya menyebabkan itu jadi profesi walaupun dia punya tapi ya ini untuk cadangan minta lagi untuk di luar dari apa yang sudah ada pada dirinya dan ini sebuah dosa besar kenapa dikatakan dosa besar sebab ancamannya neraka. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair Al-Kabair itu kan dosa-dosa besar ya Dalam mukaddimah kitab ini beliau mendefinisikan dulu dosa besar Apa saja dosa besar itu? Dosa besar adalah dosa yang diakibatkan karena meninggalkan perintah Karena melanggar larangan Atau dosa yang diancam oleh azab neraka Atau azab kubur baik Al-Quran atau As-Sunnah Makanya meminta kepada orang lain pada dirinya punya disebut dosa besar karena ancamannya neraka. Dalam salah satu hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, kitab Zakah bab mayu'ti minas sadaqah dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru minan nar. Siapa orang yang meminta padahal dia memiliki yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya hari itu, maka dia hanyalah memperbanyak api neraka bagi dirinya. Ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah wa mayugni wa ya Rasulullah, apa yang dimaksud dia punya yang mencukupi untuk dirinya? Kata beliau, "Qadra ma yughnihi wa yu'ishuhu wa yu'ishuhu." Yaitu sebanyak yang bisa dia konsumsi atau yang bisa menghidupi dia untuk hari itu. Oleh karena itulah maka meminta kepada orang lain padahal dia punya sebuah dosa besar. Dan ini salah satu fitnah yang lahir dari kemiskinan. Oleh karena itulah maka Nabi saw mengajarkan doa kepada kita. Doa ini patut kita hafalkan kemudian kita baca. Di dalam sholat bagus untuk kita baca. Di luar sholat juga dalam waktu-waktu mustajab bagus. Apa saja doa tersebut? Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil qabr wa a'udzubika min adzabil qabr wa'udzu bika min fitnatil ghina wa'udzu bika min fitnatil faqr wa'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab dari fitnah neraka dan dari azab neraka. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kefakiran dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah dua jenis fitnah yang berkaitan dengan harta yaitu fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Baik, ikhwan akhwat, kira-kira 5 menit dulu kita break untuk bertanya jawab ya. Eh, sebelum kita lanjutkan ke fitnah yang kedua dari fitnah dunia yaitu fitnah wanita. Pertanyaan pertama Jika Rasulullah SAW bermimpi melihat Allah dan mimpi beliau adalah wahyu, ini berarti ada makhluk atau manusia yang pernah melihat wujud Allah. Tidak. Yang Rasul SAW lihat itu bukanlah wujud Allah yang sebenarnya. Karena Allah itu tidak akan terlihat selama di dunia oleh siapapun. Dan Allah hanya akan bisa terlihat di akhirat di surga nanti oleh orang-orang yang beriman. Adapun di dunia termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak melihat. Bolehkah menabung untuk haji di bank syariah yang tanpa biaya administrasi dan akadnya titipan? Menabung untuk haji, untuk bangun masjid, untuk umroh, untuk hal-hal yang bagus itu boleh Adapun menyimpannya di bank syariah atau bank konvensional kalau memang tidak ada tempat lain yang lebih aman selain bank maka dibolehkan dengan syarat pertama memang tidak ada tempat yang lebih aman di rumah khawatir ada pencuri dibawa kemana-mana khawatir ditodong gitu ya ditanam dikubur di dalam tanah digali orang satu-satunya yang mungkin adalah di bank. Walaupun banknya dirampok, uang kita tetap tidak berkurang kan? Kedua, tidak mengambil bunganya dan dimakan atau digunakan untuk haji tersebut. Bunganya diambil dan disalurkan untuk penyaluran bunga berupa kepentingan umum dan bersifat dihinakan seperti MCK umum mengaspal jalan, menambal gang-gang yang becek dan seterusnya. Apakah setiap orang boleh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Wajib, bukan hanya boleh, wajib. Karena ana lihat banyak ikhwan yang berdalih menegakkan kebenaran dengan cara yang kurang sesuai dengan akhlak eh, yang akhirnya malah banyak madarat yang akhirnya berdebat gimana mensikapinya. Baik. Hukum beramar ma'ruf nahi munkar wajib tapi wajib dengan cara yang ma'ruf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan. Syekhul Islam dengan murid-muridnya di antara Imam Ibnu Qayyim suatu saat sedang bepergian di tengah jalan bertemu dengan tentara Tartar yang sedang mabuk. Kata murid-muridnya, kita cegah dia dari mabuknya wahai imam. Kata beliau tidak. Biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada tidak mabuknya. Karena dengan mabuk mereka istirahat dari kejahatan lain yang lebih keji. Kalau mereka tidak mabuk, mereka merampok, memperkosa, membunuh dan seterusnya. Jadi kalau kemungkaran yang sedang berlangsung itu dicegah bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan. Maka Imam Ibnu Qayyim membagi apa izalatun munkar, munkar itu ada empat macam. Pertama, menghilangkan kemungkaran dan menggantinya dengan yang ma'ruf itu bagus, itu yang harus kita lakukan. Kedua, mencegah kemungkaran, meminimalisir kemungkaran bila tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Mengurangi kemungkaran itu kalau kemungkaran itu nggak mungkin bisa dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Itu juga bagus, itu disyariatkan. Ketiga, mengganti atau menghilangkan satu kemungkaran dan mengganti dengan kemungkaran lain yang sejenis. Umpamanya ada tempat mabuk-mabukan nih. Nggak setuju kita usulkan kita ganti dengan perjudian. Mabuk hilang, lahir judi. Maka ini tidak boleh. Dan terakhir yang keempat yang lebih tidak boleh adalah menghilangkan kemungkaran dan menggantinya dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini diharamkan. Jadi kalau kalau ya suatu kemungkaran kita cegah mengakibatkan timbul madarat yang lebih besar dari kemungkaran itu maka jangan. Lebih baik membiarkan kemungkaran tersebut daripada melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Adakah dari kalangan sahabat yang menunda nikah karena ingin membantu orang tua dahulu? Bagaimana jika kondisinya sangat membutuhkan untuk menikah? Ini lebih pas curhat bukan pertanyaan. Intinya si penanya ingin nikah tapi dicegah oleh orang tua gitulah intinya terus cari dalil ada nggak sahabat yang seperti itu Tapi sebenarnya dua hal ini tidak harus dibenturkan kalau orang tua belum setuju coba tanya alasannya apa patahkan argumentasi kalau sudah nggak punya alasan maka ke, masak kekeh gitu ya Umpamanya kamu kan masih kuliah, nanti kuliah terganggu enggak? Saya jamin kuliah selesai umpamanya kamu kan belum punya maisha. Sudah nih gajinya setiap setiap bulan nih segini umpamanya ya. Semua alasan untuk menolak pernikahan kita itu terbantah, masa kekeh gitu. Itu pertama. Kedua, kalau ternyata alasan si orang tua menolak pernikahan kita sekarang-sekarang ini kuat, kita masih dibiayai orang tua, kita masih kuliah dan kuliahnya males-malesan gitu ya. Maka ya dia punya alasan. Nanti kalau nikah sama madarat. Nanti anaknya, istrinya dikasih makan apa? Masa sudah nikah tetap saja ngerepotin orang tua bukannya ngebantu. Apa nggak punya malu gitu? Katanya suka ngaji. Kok orang setelah ngaji kok jadi gitu ya ngebet nikah melulu gitu? Di mana sih ngajinya? Siapa sih ustadnya? Kenal lagi ustadnya nanti. Oh, pantas dia toh. Nanti disebar, jangan suruh anakmu ngaji ke sana, nanti ngebet nikah loh. Bisa-bisa begitu nanti. Oleh karena itu, lebih baik cobalah tunjukkan prestasi kita dan hasil ngaji kita yang positif. Nanti maka insya Allah orang tua tidak akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Saya pernah mendengar perkataan al-faqir yaidul kufra. Bukan itu. Kadal faqru ayyakuna kufra. Itu. Bukan al-faqir yaidul kufra. Bukan yaidu, baridul kufra. Al-faqiru baridul kufra. Ada begitu atau kadal faqru ayyakuna kufra. Kalau kadal fakru ayyakuna kufra maksudnya kefakiran itu hampir-hampir menuju kepada kekafiran. Kalau al-faqiru baridul kufra artinya fakir itu batu loncatan menuju ke kepada kekafiran. Uh, ke apa pertanyaan kemungkinan mengarah pada Eh, kemiskinan mengarah pada kekufuran. Apakah perkataan itu hadis? Ini bukan hadis. Ini hanyalah peribahasa dalam bahasa Arab, bukan hadis. Lalu apakah makna perkataan ini benar? Ada benarnya. Banyak orang yang karena kefakiran dia terjerumus ke dalam kekafiran dengan cara kedukun, dengan cara umpamanya eh, kata orang Sunda ngipri atau nyegik atau yang sebangsanya gitu ya nah, itu bukan hanya kufur bahkan syirik tapi tidak mutlak ada juga orang yang dengan kefakiran dengan kemiskinan dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu Jadi tergantung tipe orangnya. Agar hati ini tidak dihantui oleh kesalahan yang lalu, apa yang masih harus yang mesti dilakukan. Kesalahan memang perlu diingat-ingat untuk melahirkan penyesalan. Kemudian bertekad memperbaiki kesalahan itu dan tidak diulang di masa yang akan datang. Itu mestinya. Ya. Akan tetapi yang tidak boleh adalah kesalahan masa lalu itu menjadikan kita ini selalu murung, selalu pesimis, selalu apatis. Itu jangan. Cuma sudut pandangnya yang harus dirubah. Kesalahan masa lalu itu sudah saya tobati dengan seluruh persyaratan tobat yang sudah dipenuhi. Pertama berhenti, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak kembali, keempat kalau itu berkaitan dengan hak orang lain minta maaf dan seterusnya itu sudah dilakukan yakinilah kalau semua sudah dipenuhi dosa akibat kesalahan itu gugur nah selanjutnya kita hanya membuka lembaran baru yang bersih hanya itu. Dengan begitu kita insya Allah optimis. Tapi sudut pandang yang salah bahwa kesalahan masa lalu itu tetap menjadi noda yang tidak terbersihkan dalam diri kita itu keliru, itu salah. Bisa dibersihkan. Apakah kesalahan yang lalu itu lebih besar daripada syirik dan kufur? Tentu saja tidak. Tidak ada yang lebih besar dari syirik dan kufur. Apakah kesalahan masa lalu itu pernah uh, berjudi, pernah mabuk, pernah berzina, pernah mencuri, itu semuanya di bawah dosa membunuh. Nah, sekarang ada orang bukan sekarang, zaman dahulu ada orang yang sudah membunuh berapa orang? 99. Mau tobat. Ditunjukkan ke rahib, rahib jawabnya salah, nggak akan diterima tobatnya. Dibabat lagi itu leher si rahib, genaplah 100 orang. Membunuh 100 orang itu besar apa kecil dosa? Besar. Tapi dia bisa bertobat dan diterima tobat. Coba lihat. Apakah dosa kita, dosa kita masalah itu sama dengan dosa membunuh 100 orang? Saya yakin untuk zaman sekarang enggak lah, ya. Mungkin di bawah itu dosanya, di bawah membunuh. Itu bisa diampuni. Jangankan itu di atas membunuh yaitu kufur dan syirik kalau kita tobat sebelum mati masih bisa diampuni yakinilah itu asal tobatnya benar-benar tobat Apakah ancaman Allah berupa diharamkan masuk surga itu berarti tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga? Iya, banyak hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Qatiur rahim, orang yang memutus silaturahmi. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar biji sawi dan seterusnya. Apa maknanya? Atau dengan ungkapan lain, Allah mengharamkan surga atas orang itu, Allah mewajibkan neraka atas orang itu. Apa maknanya? Maknanya apakah kekal dalam neraka selama-lamanya? Tidak. Tapi maknanya tidak akan masuk surga itu maknanya tidak akan masuk surga ibtidaan. Tidak akan langsung masuk surga pertama kali, enggak. Tapi apa boleh buat harus ke neraka dulu sampai dosanya habis, lunas oleh azabnya setelah itu baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Atau maknanya benar ya dia tidak akan masuk surga alias kekal dalam neraka kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan maksiat yang dilakukannya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa berarti kufur. Tapi umumnya ya orang-orang yang bermaksiat dengan dosa takabur, dengan dosa memutuskan silaturahmi, dengan dosa namimah atau ngadu ganu domba lalu kata Nabi orang itu nggak akan masuk surga, maksudnya nggak akan langsung ke surga tapi harus ke neraka dulu karena dosa-dosa itu tapi pada akhirnya selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dari Islam dia akan ke surga juga saya mau menanyakan tentang pembayaran pajak wajib diikuti atau ditolak jenis mana yang wajib diikuti dan mana yang harus ditolak pajak tidak ada dalam Islam Terus apakah kita tidak tidak perlu membayar? Tetap harus bayar. Kenapa? Bukan karena mengap halal terhadap pajak itu, tapi dalam rangka menghindari maldorot yang diakibatkan karena tidak bayar pajak. Apa maldorotnya tidak bayar pajak? Oh banyak. Kalau kita motor atau mobil nggak bayar pajak, ditilang terus kita, ditahan, dirampas itunya, mobil motornya kan gitu. Atau umpamanya kita punya restoran, ada pajaknya kan? Ya kita bayarkan pajaknya, ditangkap kita, ditahan kita dengan tuduhan apa? Penggelapan pajak. Dan itu madarat. Untuk menghindari madarat itu ya kita bayar, bukan membenarkan terhadap pajaknya tapi dalam rangka menghindarkan madarat karena tidak membayar pajak. Jika sudah terlambat ngaji atau sudah azan di masjid dan jalanan sepi, bolehkah menubruk lampu merah? Jangan. Kata Nabi SAW kalau sudah terdengar komat dan kamu masih di jalan, jangan lari. Berjalanlah se se sebagaimana biasa, rokat yang kamu dapat itu kamu dapat dan rokat yang tertinggal nanti tambah di akhirnya gitu. Itu kalau kita berjalan kedengaran komat pakai speaker, jangan lari, nggak boleh. Tapi biasa aja jalan santai, tapi jangan kesantaian, wajar, lumrah. Kalau dapat ruku dapat tuh. Kalau nggak dapat nanti ditambah. Ah begitu juga pakai motor, gitu ya. Karena ngejar ngaji, ngejar azan, maka ditabraklah lampu merah, akhirnya tambah lama karena ditilang. Priet dikejar gitu ya. Malu lagi. Apakah setiap mimpi jelek itu semua berasal dari setan? Iya. Ada seorang sahabat ya Rasulullah saya mimpi kepala saya lepas dari badan saya lalu menggelinding lalu saya kejar-kejar. Apa kata Nabi la tukhbir bitala'u bisyaitan. Jangan kamu ceritakan mainan setan. Itu permainan setan dalam mimpi kita ya. Jadi semua mimpi jelek dari setan. Karena semalam ana mimpi kematian yang menimpa diri ana. Ini jangan diceritakan. Kalau kita mimpi jelek, pertama jangan diceritakan kepada siapapun. Yang kedua, kalau kita kata orang Sunda mah lilir, tengah peting. Jadi ketika mimpi jelek gitu ya kita bangun. Apa yang harus kita lakukan? Ta'awud, kemudian meniuplah ke kiri tiga kali, balikan bantal. Insya Allah mimpinya nggak akan berlanjut. Tapi kalau begitu bangun, hi, ngeri banget. Terus tidur lagi, itu berlanjut loh. Tambah ngeri nantinya. Ana sebagai pengusaha yang terikat aturan pemerintah Di antaranya diwajibkan untuk mengikut sertakan karyawannya ikut jam sostek Sedangkan jam sostek itu riba Apakah berdosa atau berpahala kalau mengikutinya? Kalau di suatu negara ditetapkan aturan kita harus terlibat dalam sesuatu yang secara syar'i haram. Seperti asuransi, kalau di negara negara maju di Eropa wajib setiap orang ikut asuransi. Asuransi kesehatan, kecelakaan, kendaraan semua itu wajib. Tidak bisa tidak gitu ya dan itu langsung didebit dari kartu kreditnya sehingga kalau umpah eh, mobil tubrukan senggolan orangnya nggak berantem kalau di kita kan berantem karena yang kepikiran ongkos gantinya itu dari mana kan gitu ya kalau di sana enggak karena ada asuransi gitu ya telepon e, polisi gitu sudah masing-masing nggak saling menyapa ada yang baca buku, ada yang main-main HP, ada ah, macam-macam. Datang polisi ditetapkan siapa yang bersalah. Oh ini, nanti asuransi orang ini yang mengganti. Sudah beres. Mobilnya ke bengkel, dia dikasih mobil baru dipinjami oleh pihak asuransi. Sudah, urusan beres. Nah, ada yang mewajibkan. Di kita belum sampai ke sana. Tapi di kita ada wajib asuransi untuk e, mobil baru, beli mobil baru wajib asuransi gitu ya. Kalau memang aturannya wajib, kita ikuti, kita bayar. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa beli mobil umpamanya. Tapi di saat, di saat ini pernah ditanyakan kepada para masih Yordan di saat yang menjauh waktu itu saya Salim bin Al Hilali, tapi di sana ada Syekh Ali, ada Syekh Musa, ada Syekh Masyur. Ketika ditanyakan tentang asuransi, beliau bilang begini, karena asuransi itu wajib di beberapa tempat tertentu. Beliau bilang. Eh, kalau terjadi sesuatu umpamanya kita asuransikan mobil all risk setahunnya umpamanya 2 juta suatu saat mobil kita kesenggol atau tabrakan ditanggung oleh asuransi ternyata biaya perbaikan itu 5 juta sedangkan uang yang kita setorkan untuk bayar asuransi 2 juta 2 juta itu hak kita sementara yang 3 juta bukan hak kita Walaupun sudah dihandle oleh pihak asuransi kita tetap harus bayar dan perlu keluarkan uang 3 juta dan diperlakukan sebagai uang bunga. Bukan uang kita, uang haram, uang bunga salurkan ke penyaluran untuk bunga. Untuk WC umum, untuk menembok ganggang yang becek, mengaspal jalan, untuk itu keluarkan. Kalau enggak dikeluarkan berarti kita sama dengan memakan uang bunga sejumlah 3 juta tadi. Ajam sostek juga begitu. Kalau memang itu wajib, nggak apa-apa ikuti. Sebab kalau nggak diikuti madarat, umpamanya ya bisa madarat. Karyawan kalau di, tidak diikutkan jam sostek bisa demo, akhirnya mengganggu uh, jalannya perusahaan kita, akhirnya bangkrut dan seterusnya madarat lah. Maka ikuti aturan main itu tapi nanti uang riba dari jam sostek itu tetap wajib disisihkan ada berapa orang ikhwan ahwat bertanya, dia ikut ko korupsi apa di kantor-kantor tuh yang jual menyimpan koperasi itu susah. Koperasi. <laughs> Dan setiap akhir tahun ada SHU, sisa hasil usaha. Ada selalu SHU. Apa boleh diterima? Sebab di sana ada simpan pinjam yang berbunga, gitu ya. Tapi tidak semuanya dari bunga. Ada yang keuntungan jual beli gitu ya. Ah, apa yang harus kita lakukan? Ambil SHU itu, kemudian kita tanyakan ke pengurus koperasi. Berapa persen keuntungan dari jual beli dan berapa persen keuntungan dari bunga? Kalau koperasi itu administrasinya beres, rinciannya ada. Keuntungan total umpamanya 100 juta Nah, 100 juta ini 20% keuntungan ini dapat dari bunga pinjam meminjam. Nah, kemudian dibagikan kepada para anggota. Berarti 20% dari SHU yang kita terima itu dari bunga itu ambil sisihkan, lalu salurkan dengan penyaluran untuk bunga. Paling begitu. Oleh karena itulah sebenarnya bisa dipisah mana yang dari bunga dan mana yang hasil usaha murni. Ustaz Afwan kalau Ana menyebutkan ibadah sholat itu bukan kewajiban tetapi kebutuhan kita seperti kita membutuhkan kebutuhan duniawi jadi kita harus benar-benar dalam memenuhinya apakah Ana salah? salah karena Al-Quran hadis menyatakan wajib dan itu kewajiban dan itu tidak mengurangi makna kewajiban bisa menjadi kebutuhan. Nanti kalau umpamanya kita menganggap sholat hanya sebagai kebutuhan tanpa meyakini sebagai sebuah kewajiban, ada kalanya orang pertama berubah. Kebutuhan itu bisa berubah. Yang kedua, kadang-kadang apa yang kita butuhkan itu nggak apa-apa sekali dua kali tidak terpenuhi kebutuhan itu. Nanti suatu saat saat sekali dua kali Walaupun kita butuh kepada sholat ya Sekali dua kali kebutuhan itu kita Tidak terpenuhi nggak apa-apa Dikhawatirkan seperti itu Nah, nah sholat menurut syariat wajib apa eh, hadis mengistilahkan dengan istilah wajib para sahabat mengistilahkan dengan istilah wajib para ulama mengistilahkan dengan istilah wajib maka jangan menyimpang dari istilah yang ditetapkan oleh hadis oleh para sahabat oleh para ulama. Gitu ya. Jadi antara kewajiban dengan kebutuhan tidak boleh dibenturkan. Apakah pemerintah kita itu togut seperti yang dikatakan oleh sekelompok orang? Kalau togut maknanya kafir, keluar dari Islam. Ya, kalau dianggap pemerintahan ini togut berarti kita mengkafirkan pemerintahan ini apakah boleh dan apa alasannya saya kira-kira 25 tahun yang lalu begini nih pemikirannya dan mengajarkan ini itu 25 tahun yang lalu sekarang enggak lagi bukan karena oh kalau gitu jadi pengecut dong bukan urusan <laughs> pengecut enggaknya tapi pemahaman yang berubah karena ilmu. Dulu hanya mengandalkan semangat, ilmu kurang. Dan dikondisikan oleh pihak lain, yaitu para pembina. Alasan kenapa pemerintah disebut togut karena pemerintah ini dianggap tidak menerapkan hukum Islam dan kena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menetapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka orang itu kafir. Dia menghususkan ayat ini untuk penguasa. Karena dia pikir yang menetapkan hukum kan hanya penguasa ya. Dia tidak menelaah dan mendengar penjelasan para ulama tentang ayat ini. Coba lihat, waman dan siapa. Waman barang siapa Siapa ini man ini disebut isim nakirah bukan ma'rifat. Nakirah itu umum siapa aja. Bukan ma'rifat khusus penguasa, bukan. Siapa aja, gitu ya. Bisa individu termasuk diri kita. Waman siap dan barang siapa? Lam yahkum tidak menghukumi bi dengan ma. Ma di sini apa-apa. Apa-apa ini bukan hanya uns, ma, uh, masalah hukum pidana, perdata atau politik, semua hukum. Termasuk masalah muamalah, termasuk masalah jual beli, termasuk masalah berbicara gitu ya. Siapa yang tidak menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah dia kagak Nah sekarang dalam jual beli ada hukum yang Allah tetapkan. Apa hukumannya? Tidak boleh mengurangi timbangan. Sekarang kalau ada pedagang mengurangi timbangan berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam jual beli. Apakah langsung dia kafir karena mengurangi timbangan? Dalam hal berbicara, ada hukum Allah, harus jujur, nggak boleh bohong. Siapa yang bohong berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam berbicara. Apakah ketika seorang itu bohong dia kafir? Tentu saja tidak. Oleh karena itulah maka pertama Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu kafir. Kafir yang dimaksud di sana para ulama seluruhnya sepakat kafir kecil. Karena apa? Karena banyak kata-kata kafir dalam Al-Quran ataupun hadis yang maknanya kafir kecil. Contoh, Allah menyatakan, Janganlah kalian menyerupai seperti orang yang berikhtilaf dan bertafaruk setelah datang penjelasan-penjelasan yang terang kepada kalian. Lalu ayat berikutnya menyatakan akafartum ba'da imanikum apakah kalian akan kafir dengan ikhtilaf dan tafaruk tadi setelah kalian beriman? Ayat ini mengisyaratkan berbeda pendapat dan berpecah belah adalah kekafiran. Kafir di, apa di sana kafir besar keluar dari Islam atau kafir kecil? Kafir kecil. Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggal aku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sekalian. Jadi membunuh kata Nabi kafir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun." Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Jadi ayat hadis menyatakan membunuh itu kafir. Kafir apa? Kafir kecil, bukan keluar dari Islam. Gak ada ulama yang menyatakan siapa yang membunuh dia keluar dari Islam. Gak ada. Siapa yang berbeda pendapat bermusuhan dia kafir keluar dari Islam. Gak ada. Semuanya menyatakan itu masih muslim tapi muslim yang berdosa besar. Nah, apa yang menjadi dalil bahwa saling bunuh seperti itu tidak mengeluarkan dari Islam? Sebab Allah masih menyebut orang yang saling bunuh itu dengan sebutan mukmin. Coba lihat dalam Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma." Kalau ada dua orang kelompok mukmin saling berperang, damaikan di antara keduanya. Kalau yang namanya saling berperang pasti bunuh-bunuhan. Masih disebut dua golongan mukmin oleh Allah. Oh kufur tadi maknanya kufur kecil, bukan kufur besar. Makanya banyak terjadi hampir perang antara Aus dan Khazraj di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Muhajir dan Ansor hampir perang sudah mencabut pedang mereka masing-masing karena perselisihan uh, di antara mereka karena kesuk, fanatisme kesukuan oleh Nabi didamaikan dan tanpa harus bersyahadat kembali enggak tidak kalian sudah kafir enggak hanya cukup didamaikan sudah beres Itulah makna kufur di sana. Nah, sekarang orang yang tidak menetapkan hukum Allah, kita terapkan ke presiden. Apakah dia kafir? Enggak. Karena apa? Karena kesalahan yang dia lakukan dalam beberapa hal tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Umpamanya katakanlah uh, dia salah di dalam mentolerir adanya kemaksiatan, adanya prostitusi, adanya minuman keras yang masih beredar, adanya korupsi yang masih merajalela. Ya itu sebuah kesalahan, tidak diragukan lagi. Tapi apakah kesalahan itu mengeluarkan dia dari Islam? Tidak. Sama aja dengan pelaku korupsinya. Apakah yang korupsi kafir? Tidak. Apakah yang berzinah kafir? Tidak. Apakah yang mabuk yang berjudi kafir? Tidak pelakunya aja tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Tapi dosa besar tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tetap dia muslim. Oleh karena itulah maka ayat yang menyatakan wa malam yahkum bima anzalallah itu bukan khusus penguasa, tapi berlaku bagi setiap individu muslim dalam semua hal. Anehnya ketika penguasa tidak menerapkan hukum Allah dalam beberapa perkara langsung ditunjuk kafir, tapi dia seni ketika berdusta tidak dikafirkan, ketika dia menggibahi orang, menggibahi orang itu berarti melanggar hukum Allah dalam hal berbicara, tidak dikafirkan dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil, pemerintah kita bukan togut, pemerintah kita pemerintah yang muslim tapi muslim yang fasik karena banyak melakukan kesalahan di beberapa bidang. Dalam hal baiknya wajib kita taati, dalam hal yang salahnya tidak boleh kita taati. Ketika Isra Miraj, apakah Rasul SAW bertemu dan bertatap muka dengan Allah? Tidak, yang Rasul SAW lihat adalah cahaya tapi cahaya itu tabir yang menghalangi antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itulah yang cahaya bukan. Kan cahaya makhluk. Dan makhluk tentu saja tidak sama dengan Allah, Allah tidak sama dengan makhluk. Apakah jika saya mengerti dalil dari pengajian atau buku Ahlus Sunnah Apakah sudah dikatakan berilmu dan boleh amar ma'ruf nahi munkar mengenai hal tersebut atau harus hafal dalilnya? Kalau kita membaca atau ngaji, boleh kita sampaikan sebatas yang kita mampu, sebatas yang kita pahami. Di luar itu jangan menambah-nambah. Kalau kita menjelaskan ke orang lalu orang bertanya dan kita tidak tahu jawabannya, kita jawab wallahu a'lam. Nanti saya tanya ke Ustaz. Ayo yuk kita tanya bareng-bareng ke pengajian. Itu jadi jalan dakwah nanti. Orang jadi ikut ngaji sama kita. Bagaimana sifat suami terhadap istri yang selingkuh akibat dari fitnah SMS FB reuni lagu-laguan syukron bagaimana sifat suami terhadap sikap mungkin ya sikap suami terhadap istri yang selingkuh akibat fitnah SMS, Facebook, reuni dan lain-lain. Baik. Apa yang dimaksud selingkuh di sini? Kalau yang dimaksud selingkuh itu berzinah dengan laki-laki lain, wajib ada bukti dan saksi. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya kecurigaan semata-mata, maka tidak boleh kita menuduh menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzinah dan yang sejenisnya itu dosa besar. Dilarang oleh Al-Qur'an, dilarang oleh hadis-hadis yang sahih seperti yang kemarin saya jelaskan. Wanita istri yang dituduhnya dia harus bersumpah. Demi Allah saya tidak melakukan seperti yang kamu tuduhkan. Itu ya. Nah, untuk menghindari fitnah atau kecurigaan, maka coba ikhwan dan ahwat yang punya Facebook gunakan Facebook ini sebagai alat untuk dakwah bukan alat untuk yang madarat kita bikin status mengutip ayat, mengutip hadis, mengutip ungkapan ucapan seorang sahabat dan para ulama dengan mencantumkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil kajian ini bikin status masukan umpah. Itu insya Allah jadi dakwah. Jangan sampai Facebook pertama dijadikan sebagai tempat curhat. Sakit perut eh hari ini udah aja ya. Aduh pusing banget ya. Dan seterusnya. Itu nggak ada manfaatnya, nggak ada maslahatnya. Masukkan aja status yang bernada dakwah. Menyebarkan kegiatan-kegiatan pengajian. Boleh. Jangan menyebarkan fitnah atau syahwat, memajang foto-foto, jangan. Demikian juga SMS, demikian juga BBM. Jadikan itu untuk alat komunikasi yang perlu dan untuk alat dakwah. Jangan dipakai untuk macam-macam. Ketika dipakai macam-macam, timbul kecurigaan. Ya, Facebook umpah dengan e, mencari teman-teman lama e, dan teman yang dicari itu pasti yang pernah punya hubungan spesial dengan kita kita lihat fotonya kayak gimana berubah apa tidak gitu ya. Kita lihat juga sudah nikah apa belum kayak dan seterusnya. Nah akhirnya melakukan pertemanan, komunikasi, kopi darat dan seterusnya. Akhirnya bahaya. Jangan sampai seperti itu ya. Nasihat sudah sering diberikan kepada istri, tapi tidak digubris sampai sudah dipukul. Apakah batasan syar'i sehingga istri layak dicerai? Kalau karena kalau diteruskan khawatir fitnah semakin besar dan penyimpangan apa saja sehingga istri layak dicerai. Kalau istri nusuz menentang kepada suami, pertama istri melakukan kesalahan yang melanggar Quran Sunnah, lalu dinasihati, tapi membangkang, tidak menurut. Lakukan tiga langkah. Langkah pertama nasihati dengan cara yang baik. Kalau nasihat, semua nasihat sudah masuk tapi mentok. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gak ada hasilnya, lakukan yang kedua, hajar dia. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Wah, boleh kata Quran dihajar. Eh, bukan hajar, hajar. Hajar itu apa? Tidak ditegur, tidak disapa, didiamkan, tidak diajak bicara. Dia ngajak bicara juga cuek saja pindah tempat tidur. Al-Quran menyatakan wallati takhafuna nusuzahuna fa'idhuhuna wajruhuna bil madaj. Jangan tidur bareng. Tidur di kursi atau di sofa, tapi harus harus kuat mental. Jangan sampai tengah malam kita pindah. Istri ketawa, kalah dia. <coughs> Hajar. Jangan ditegur, jangan disapa, pisah tempat tidur. Mudah-mudahan dengan itu dia tersiksa secara psihis lalu menyadari kesalahannya lalu minta maaf. Kalau itu juga berkali-kali berlama-lama sudah dilakukan, nggak ada perubahan, malah tambah seneng dia, maka boleh memukulnya. Wah juruhun apa wadribuhuna, pukul. Tapi pertama hindarkan mukul wajah dan kepala. Kedua, pukulannya jangan sampai menimbulkan bekas. Lakukan itu. Dan kalau itu batasan pukulannya insya Allah tidak akan kena aturan KDRT. Karena KDRT itu harus apa? KDRT itu harus ada bukti. Mana bukti sudah dipukul gitu ya? Ada nggak anunya, bekasnya? Kalau tidak ada, nggak bisa diproses tuh. Makanya Islam menyatakan tidak boleh berbekas, tidak boleh menimbulkan cacat. Kemudian setelah dinas dipukul ternyata tidak menurut juga dipukul malah nangkis terus pasang kuda-kuda nah, <laughs> itu sudah parah maka libatkan kedua orang tua fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya kita musyawarahkan mau terus mau putus kalau memang istri seperti itu sudah akhlaknya bejat tidak bisa diperbaiki menceraikannya lebih utama daripada mempertahankan, Karena Nabi SAW bersabda, salah satu idza da'allaha lam yastajib lahum. Ada tiga golongan manusia yang apabila mereka berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Salah satunya adalah rojulun lahu imro'atun sayyatul khuluq walam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang berakhlak jelek tapi tidak diceraikan juga. Jadi itulah urutannya coba bisa dilihat surah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Jika kita sudah terjerumus pada fitnah, cara untuk keluar fitnah tersebut bagaimana? Itu yang belum kita bahas. Jalan keluar dari fitnah belum sempat kita bahas karena waktunya sudah habis dan pertanyaan masih sangat numpuk. Kalau kita terus-menerus larut dalam penyesalan, apakah termasuk dalam fitnah? Iya, kita tidak boleh larut dalam penyesalan. Udahlah masa lalu biarlah berlalu, tataplah masa depan, arungilah lembaran-lembaran baru dengan langkah-langkah yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Membicarakan salah satu teman atau ustadz yang bersalah, yang berbuat bid'ah lalu dijadikan pokok pembicaraan. Apakah hal tersebut disebut gibah dan dosa? Kalau dengan menyebut orangnya, ya itu gibah. Tidak boleh. Dengan menyatakan, ikhwan sekalian, janganlah berbuat bid'ah seperti si fulan, si Itu gibah. Gibah itu membicarakan kesalahan orang, baik atau kekurangan orang, aib orang, baik aibnya itu berupa aib fisik seperti buta, pincang, hitam, jeding dan seterusnya atau berupa aib kemaksiatan seperti dia melalaikan sholat, seperti dia suka menggibahi orang lain, seperti dia bakhil lalu dibicarakan dan menyebut orangnya, termasuk juga apa namanya penyimpangan yang lain. Nah, adapun kalau seorang terjerumus ke dalam bid'ah lalu dibicarakan dengan menyebut orangnya itu juga termasuk gibah. Apakah gibah itu dibolehkan atau tidak? Tergantung. Kalau orang tersebut adalah orang yang ma'ruf mendakwahkan kebidahan. Kalau tidak disebut orang-orang awam nggak tahu, nggak paham. Satu-satunya cara adalah dengan menyebut namanya dan dengan menyebut namanya tidak akan menimbulkan madarat, maka silahkan sebut. Tapi kalau dengan menyebut namanya kita menimbulkan madarat karena pengikut orang yang kita sebut namanya itu jauh lebih banyak, bisa menyerang, bisa anarkis, maka jangan disebut. Karena madarat yang ditimbulkannya. Ikhwan dan Ahwat azan ya Allah wa iyyakum, pertanyaan masih sangat banyak. Tapi sebentar lagi kita memasuki waktu zuhur dan kita butuh waktu untuk persiapan sholat, wudhu karena banyaknya. Maka daurah kita pagi ini cukup sampai di sini. Inilah daurah menggapai kiat istiqomah jilid yang ketiga yang insya Allah akan ada jilid keempat sampai ketujuh atau kedelapan. Ya, sampai di sini saja karena keterbatasan waktu. Mohon maaf dan kepada para pendengar Radio Roja, mohon maaf apabila pertanyaan lewat SMS tidak bisa ditampung karena terlalu banyaknya pertanyaan yang ada di sini juga tidak bisa dijawab dan waktu kita habis. Sampai di sini insya Allah sampai bertemu kembali di Istiqomah jilid yang keempat. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh